Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat tentunya atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang sangat besar kepada kita bahkan nikmat yang tiada cara keagungannya. Nikmatul Islam, iman, akidah, memberikan hidayah dan taufik untuk mengetahui akidah yang benar. Supaya mengikuti manhaj jalan yang ditempuh oleh salafun salih pendahulu kita yang soleh. Jalannya al-anbiya para nabi. Para pengikutnya ya, mereka ya, para sahabat nabi. <clears throat> yang berupaya kokoh mengikuti meniti jalan para nabi mereka dalam upaya mengikuti syariat Allah menyampaikan al-haq dan mengingkari kebatilan Nah, Alhamdulillah Allah berikan hidayah yang siapa? Pak. Nah, ya kita berupaya mensyukuri, meniti nikmat yang ditempuh oleh para pendahulu kita untuk tiba oleh siapa? Mengikuti al Meskipun konsekuensinya al-mur, yang pahit. Nah, dan ini adalah jalan orang-orang yang terdahulu. Hasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah umat manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja Terkala mereka mengatakan amanna kami beriman ya tanpa mereka diuji Walaupun fatanna alladziina min qablihim sungguh-sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka fala ya'lamanna allahu alladziina sadaku wa allahu al-kadhibin. Dan sungguh-sungguh Allah Maha tahu siapa orang yang jujur dan siapa yang dusta. Nah, tentunya orang-orang yang jujur terkala mereka mengatakan beriman, kami beriman ya Kami yakin dengan keberadaanmu. Kami yakin dengan syariatmu. Kami yakin dengan benarnya jalan Rasul. Utusanmu. Datang ujian. Datang fitnah. Mereka sabar Allah SWT mau kita memudahkan kita untuk kokoh. Sabar menghadapi setiap fitnah, setiap ujian yang ada. Baik itu fitnah, ujian yang berkaitan dengan din, ataupun perkara dunia kita. Karena al-fitan, ujian, ada sesuatu yang akan terus menerus ada. Akan terus menerus datang, silih berganti. Nah, tapi ya, kan Allah tolong orang-orang yang setelah mereka jujur Nah, inna sa'ida liman bal kitan. Inna sa'ida liman bal kitan. Wa liman ibtalia. Ya. wa liman ibtulia. Ya. Fasabara fawaha. Karena fitnah dan benar akan datang. Allah jauhkan mereka. Orang yang berbahagia. Nah. Ataupun ketika dia mendapat itu dia bersabar. Bagaimana betul ya dan bagi orang yang bersabar terkalam hadas fitnah tadi baru kawah dialah ya meraih mereka sudah meraih kematian nah ahibatikillah azakumullah dan diantara nikmat nah yang besar ya, yang patut kita syukuri Tatkala Allah memberikan ujian di sana adanya makhraj, adanya jalan keluar. Pertolongan dari Allah kita. Nah. Tentunya yang keluar ini adalah tatkala seorang hamba berupaya mencari syariat. Jujur, dengan penuh keikhlasan. Karena ujian akan terus ada. Saja dia selamat dari ujian ini. Akan datang ujian yang selanjutnya. Nah, ujian berkaitan dengan inharul haqqa, menampakkan kebenaran. Kalau ujian yang terus akan Allah uji kepada umatnya kepada kaum mukminin yang mana mereka telah mengaku beriman kepada Bagaimana hikmah dari ayat tadi? Karena Allah ingin melihat ya kejujurannya, memfilter ya. Nah, dan sesungguhnya kita sangat lemah. Kalau bukan pertolongannya, kalau bukan taufik taufiknya misalnya kita telah binasa kita lemah sehingga kita sangat bersyukur kalau Allah SWT mudahkan kita menolong kita berupaya meniti jalan Rasul tadi. Nah, berupaya meniti syariat Allah. Terkala datang ujian. Segala macam ujian. Di antara ujian yang menerpa yang terjadi pada saat ini. Al-ikhtilaf. Al-istirab. Ya, perselisihan, perpecahan pada diri kita. Nah, dan Allah SWT telah memberikan solusi. Agar kita, agar kaum mukminin, kaum muslimin, umatnya bisa terlepas dari ujian tersebut. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, "Idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi ala ubi. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri فعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا Ini jelas. Ujian datang, urusan datang, Menjelaskan. Pada ayat ini ada sikap insan. rampan. Berkala datang pada mereka al-amru, satu perkara, suatu urusan yang berkaitan dengan al-amnu awal khawf. Keamanan dan rasa takut, perkara mencegah, perselisihan, al-ikhtilaf, al-iktiraf. Ada ulih, sudah langsung saja. Langsung sebar, langsung sikapi, Nah. Walau rotu ila rasul. Kepada rasul. Kiranya permasalahan tadi dikembalikan pada rasul. Uli amri minhum. Dan kepada uli amri di antara mereka. Syekh Rabi' mengatakan al-umr al-ulil uli amri dah ayat ini. Al-ulama. Nah, adalah para ulama. Nah. Iya. Bagaimana ucapannya? Nah. Wal ulama idza naqulu nafsan anillahi aw an rasulih sallallahu alaihi wasallam wa naqulu fahma salati wajaba qulubi wajaba qabulu kalami لأنهم على صحيح من و... من ولاة أمر المؤمنين وهم المرجع في أمور الدين نعم Peringatan Syaikhuddin. Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Wal ulama idza naqalu nafsan anillahi. Dan para ulama apabila mereka menukilkan nas dalil-dalil dari Allah, dari kitab Allah. Atau naqalu fahm salafi Nah, anillahi wa an rasulih atau menukilkan dalil dari rasul atau fahm salaf man man ulama wajib qabulu kalamihim wajib mengikuti ucapan mereka tentunya dan permasalahan ini tadi dan permasalahan fitnah datang ujian wajib mengikuti kata mereka kenapa li'anhum ala sahihi min wulati amril muslimin min wulati amril muslimin dikarenakan mereka menurut pendapat yang benar min wulati amril muslimin mereka termasuk al-wulatu amrul muslimin. Pemimpin yang akan sunnah. Kaumul marja'u fi umurid din. Mereka eh, lah rujukan dan permasalahan. Al-ulama. Iya. Sehingga ini perkara bebas. Mengikuti ulama ini adalah prinsip. Yang mana Allah SWT dengan ayat tadi. Dan sekian ayat disebutkan beberapa faedah kutaman fadilah para ulama yang luar biasa banyak. Masya Allah sebutkan Bagaimana faedah pagi tadi Ustaz Ustazuna Afian Sebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Jauziyah Dalam kitab Ibtahudar Sa'ar Ratusan Masya Allah Kutaman ulama Tidak bisa disamakan, digandengkan, setarakan. dengan mereka. Luar biasa. Nama yaksama min ibadihil ulama. Allah khususkan. Hanyalah yang takut pada Allah SWT di kalangan hambanya adalah ulama. Al-Qur'an al ini ikut kemudian ta'lamun. Bertanya kepada al-ilmi. Ulama kira kalian tidak mengetahui. Nah, sehingga arju'u ila ulama indal fitan adalah perkara prinsip. Nah, bagaimana yang Setelah kita sempat bahas pada pertemuan sebelum, Nah, di antara di antara adillah dalil. Yang mana di sana menjelaskan tentang di antara hikmahnya wajib untuk melihat pada Quran. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yakzul ilma intiza'an yantazi'ahu minal ibad. Sesungguhnya Tatkala Allah mencabut ilmu, tidaklah Allah cabut begitu saja dari hati-hati sahabat. Walakin yakdul ilma biqabdil ulama. Masya Seperti apa Allah cabut ilmu? Tapi Allah mencabutnya. Tatkala biqabdil ulama. Allah wafatkan para ulama. Sehingga ulama ini sumber ilmu. Mereka puas secara mati. Ini di antara tawud faedahnya. Hilangnya mereka muncullah kebodohan. Bahkan setelah ini ada kengerian yang lain. Nah, hatta idza lam Nah, sehingga terkala tidak Allah sisakan lagi seorang. Nah, imam memang secara <clears throat> hakiki ataupun ini juga bermakna kalau uji umat terkala mereka tidak mengembalikan perkara din urusan din kepada ahlinya al ulama karena ayat setelah. Nah, hadis Kita kawan nabi ru'usan juhala. Nah, mulailah orang-orang menjadikan pemimpin mereka orang-orang jahil. Nah. Ya. Wah, meskipun dipandang berilmu, tapi mereka tidak sekokoh, semapan, sedalam dan para ulama. dalam mengetahui perkara dia. Nah, fasu'ilu fa'tau bi'il'an. Kemudian mereka ditanya. Ya. Mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Ini, ini perkara yang bahaya. Nah, inilah di antara penyebab kerusakan, perselisihan penyimpangan, bahkan perpecahan. Tatkala mereka mengambil yang satu ini kedudukan para ulama, yang mana mereka dimintai, diminta, dimintai rujukan, fatwa. Tapi orang-orang yang semi, tidak semisal dengan mereka dari sisi ilmu memberikan fatwa dengan fatwa yang tentunya tidak di Yang bilang, apalagi menurut saya Ya. Fatwanya menurut saya. Nah. Apa sebabnya? Antalu wa adallu. Mereka pun sesat lagi menyesat. Nah, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asqalani rahimallahu di dalam Fathul Bari di antaranya beliau dalam menjelaskan masyarah hadis ini وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلاء atau jahla. Pada hadis ini, nah, ada yang faedah al-hisu ala fidillah. Himbauan. Agar kita mengetahui, berupaya sangat menghargai. Nah, untuk menjaga ilmu. Kenapa? Kenapa? Karena efek dari hilangnya ilmu ada anjari. Terkala datang ilmu, terkala kita diberikan kemudahan untuk ilmu ilm, baik itu hadir di majlis ilmu ataupun dengan wasilah yang Allah mudahkan pada saat ini untuk kita tetapi satu talibul ilm. Naik itu saja. Nah, Konsekuensi hilangnya ilmu adalah ancaman. Dan penyakit yang satu ini adalah pintu dari kesesatan penumpang. Nah, kemudian. Wa tahzir min tar'isil jahala. Dan peringatan Tatkala menjadikan pemimpin-pemimpin. Tentunya dalam hal tim, Dalam upaya fatwa. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan urusan agama. Tidak kepada orang yang berhak. Nah, ini masih muka dimana? <laughs> Muka mana itu. Karena pembahasan kita harusnya taklid buta. Nah. Ya. Menjadi pemimpin orang-orang bodoh. Nah. Wafihi anal fatwa ya riyasa al-hakiki pada hadis tersebut juga mengandung faedah bahwasanya fatwa itu eh, termasuk pimpinan yang haji. Nah, terkala seorang sudah memberikan hukum, menetapkan suatu hukum, ya, artinya sudah berfatwa dia ya. Terkhusus dalam suatu permasalahan ya. Tentunya itu perlu dibahas, kita para milik konsekuensi yang besar. Nah, dia sudah mengambil posisi tadi. Ariasa. Nah, dalam keadaan pimpinan ini, adil itu pada para ulama. Kemudian, wazamu man yuqaddimu alaiha bi ghairi ilm. Pencelaka Nah, demikian. Bagi orang-orang yang yuqaddim maju memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Iya. Ditanya dia. Sudah dia katakan munharif. Iya. Dot. Mudil. Nah. Nah. Waliyahudillah. Orang itu menyimpang menurut saya. Allah Akbar. Hati-hati ya akhi. Iya. Akan ucapan ini hampir-hampir. Ucapan yang semisal ini. ya, Dia katakan menurut saya tidak didapati dari ucapannya kamu ulama. Iya. Tentunya mereka berucap dengan penuh kehati-hatian. Dengan penuh pembahasan yang dalam. Penuh pengkajian. Dengan santai dia mengatakan. Menyimpang menurut saya. Allah Akbar. Nah. Nah. Nah. Ini antara dada. Dan juga, ya. Dan ini juga sempat penjelasan ini disebut, disebutkan oleh para asatidah kita. Di antara faedah yang penting untuk kita sampaikan. Terkhusus pada permasalahan yang terjadi, fitnah yang terjadi di negeri kita ini. Antara yang ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau التعليقات المختصرة على متن الأكيدة الطحوية <clears throat> لهم أتكن والعلماء الثلاث من السابقين ومن بعده من التابعين الخير والأثر وأهل الفكه والنوى لا يذكرون إلا بالجميع علماء الثلاث نعم ulama salaf atau ulama ya tentunya mereka memiliki manhaj prinsip itiba salafun soleh ulama yang sudah dikenal ditasya oleh para ulama ini ulama minas sabiqina wa man ba'dahum nah dan oh, baik itu ulama yang terdahulu ataupun yang setelahnya ini Bapak minat tabi'ina Baik itu dari kalangan tabi'in, al-khair wal azhar. Tentunya orang-orang yang memiliki kebaikan dan keutamaan. Nah, wahalul fikhi wan nawar. Orang memiliki kecerdasan. Pandangan yang tajam. La yuzkaruna illa bil jamil. Tidak pantasnya mereka ini dibicarakan. Kecuali dengan ucapan yang indah, jamil, Nah. Wa man bisu'in Nah, dan nah, barang siapa yang berbicara tentang mereka dengan kejelekan, mencela mereka, Allah Ustaz. Menghina mereka, Nah, ini terjadi ya, ada yang terang-terang. Zaman kita ini, di negeri kita ini, di daerah kita ini. asal, <clears throat> ya, sekian celaan dia sematkan kepada ulama. Barang siapa yang berbicara tentang mereka dengan kejelekan, bahwa ala ghaib maka orang ini ya bukanlah orang yang berada di atas jalan jalan yang benar jalan yang ditempuh oleh kaum mukmin nah ya dan bahaya tatkala seorang mengisi jalan kaum mukminin kaum muslimin salah Allah taala berfirman, "Wa may yushaqiqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang ya syaqqa, yushaqqiq, durhaka kepada Rasul. Tatkala telah jelas baginya al-huda, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Kami sesatkan mereka. Allah sangri. Wa nuslihu jahannam. Wa sa'at masira. Dan akan masukkan mereka dalam jahannam. Dan jahannam adalah jelek-jelek. Al-masir, tempat mati. Nah, ini hati-hati. Perkara besar. Nah, ulama tidak sepantasnya mereka dihina. Bahkan selayaknya, sepantasnya, sepatutnya kita memuji, bersyukur, ihtiram, memuliakan mereka. Maka kata beliau, "Fala yajuzu ta'nu fihim." ini tidak boleh mencela mereka. Wa tanaffusuhum hatta law hasala min ba'dihim min ba'dihim khatu'un fil ijtihad. Nah, kata beliau. Tidak boleh mencela mereka. Merendahkan mereka, menghina mereka. Hatta lahsulam min Bahkan sampai pun hasulam di Atau min Terjadi pada sebagian mereka. Khotun fil ijtihad. Salah. Dalam berijtihad. Jangan dicela. Pada la yuktabu. Tanah kusuhum. Meskipun mereka salah, tidak konsekuensi yang menghina mereka. Li'anahum qad akhta'una. Karena memang bisa saja mereka salah. Mereka manusia. Kalau salah. Nah. Wa ma'a dzalika hum talibuna Dalam keadaan tentunya kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang pasti berupaya sangat mencari al-haq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitahada al-hakim asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad, dia akan mendapat dua pahala. Wa idza jitahada faqta'a falahu ajrun wahid. Kalau mereka salah, tetap mereka dapat pahala. Meskipun satu. Wa hadza fi haqqil ulama. Kata saya, Salih Al-Fauzan, inilah. Dan ini permasalahan itu pada kedudukan para ulama. Nah, walaysa minal muta'alimin bukan orang-orang sok sok berilmu. Nah, sok, sok berilmu salah Berpatwa. Ngapain kau maju berpatwa? Nah. Li'annahu la yahikku lahum ayadat fima la yuhsini la yuhsinun. Karena memang tidak pantas. Mereka masuk pada perkara yang mereka tidak yuhsin. Ya tidak sepantasnya belum baik. Dari hal tersebut. Nah, ini fenomena. Ya, dan terjadi. Tak haula wala quwata nanti. Ulama berfatwa, ulama membimbing, ulama menasihatkan. Membimbing umat terkala terjadi fitnah perselisihan. Bimbingannya supaya dihalang. Bahkan di awal tidak disebarkan. Disebarkan. Pada saat di awal bimbingan dan nasihat yang kalian sendiri memintanya. langsung sebarkan. Setahun, dua tahun. Masya Allah. Itu perangai mereka. Mereka yang minta fatwa. Mereka yang minta bimbingan. Apa maksud kalian minta fatwa? Tapi kenyataannya seperti itu secara kalian. Kalian minta kebenaran, bimbingan dan arahan. Ini kebenaran. Atau sebaliknya minta pembenaran, tapi tidak benar. Nah, bilang tadi salah. Nah, Setelah datang atau ada sebagian pihak yang berupaya menyampaikan Malah disiksa. Dimusuhi. Ya, dihabisi. Iya. Kehormatannya. Segala macam. Nah. Kemudian. Nah. Di antara perkara yang penting terkait tentang permasalahan ini hendaknya kita mengetahui orang-orang yang mau bilang balik tidak memiliki al-ihtiram, tidak memiliki penghormatan, pemuliaan dan para ulama adalah orang-orang yang sudah dinyatakan Rasul laisa minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuhilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rif bi'alimina." Bukanlah termasuk orang-orang yang mengikuti jalan kami. Jalan orang-orang yang lam yujilla sabirana. Tidak memulihkan orang-orang tua di antara kita. Ini ada. Sebaliknya, wa yarham saghirana Nah, tidak semata-mata minta dimuliakan. Iya. Irham sagiran. Sayang dengan yang muda-muda. Nah, wa ya'rif li'alimina, tidak mengetahui kedudukan ulama kita. Nah, kata Rasulullah sallallahu Di sini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak nomor hadis 426 dan disahkan dan dihasankan oleh Imam Al Albani dalam di dalam Sahih Jami nomor hadis 5443. Nah, ini terkait pentingnya jual, ilal ulama indal fitan kembali pada ulama itu sensitif dan tidak boleh seorang hamba seorang mencelahnya haram dan itu bukanlah jalan Salafun soleh. Hati-hati. Itu bukan jalan salah. Nah, kemudian pembahasan kita masih ada waktu. Kurang lebih. Ya, Allah. Nah, pembahasan kita Pembahasan yang selanjutnya khatrun antaklidil taklidil Bahaya dari taklid buta. Nah, sesungguhnya terkait dalil mengenai permasalahan ini sangatlah banyak dalam Al-Quran ya. Nah, taklidul ama itu adalah di antara prinsip orang-orang musyrik di zaman dahulu. Sehingga tarikatnya dalil mengenai hal tersebut sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Terkait permasalahan ini akan kita sebutkan beberapa di antaranya. Tentang bahaya taklid buta. Kenapa kita bahas ini? Ini untuk kita sadari Nah, terkadang kecintaan seorang terhadap figur, terhadap guru, sampai bisa menyebabkan seorang tertutupi dari mengikuti al-haq hujah, dari mengikuti perkara yang ilmi. Dan ini tidak benar. Ihtiram dengan guru kita, ustadz kita, bahkan ulama. Ini termasuk ada. Tapi Islam mendidik, membimbing kita wajib mengikuti al-haq, sesuatu yang dilandas dengan hujah, sesuatu yang dilandas dengan ilmu, perkara yang ilmiah. Tentunya ulama. Ya terkala mereka berfatwa jauh. Meskipun fatwa mereka salah, tetap itu didasari dengan dalil. Tapi di sana mungkin ada khilaf. Ada pendapat yang lebih rojih dan hal tersebut. Apalagi kalau permasalahan tidak ada khilaf. Dan mereka telah mengkajinya dengan ilmu. Nah, ini adalah sesuatu yang hendaknya diikuti karena mengikutinya di atas ilmu dan kerja, Apalagi dari syariat kita merintahkan untuk mengikuti mereka. Adapun pembahasan kita ini adalah sesuatu yang bertentangan dengannya. Sebaliknya, bimbingan datang bimbingan syariat untuk kita mengikuti ulama terkhusus dalam permasalahan fitnah karena kecintaannya dengan sosok tertentu padahal sudah sampaikan dalil sudah jelaskan kenapa bimbingan seperti ini. Ini bab cintaan dengan sosok figur. Ya, sebenarnya ada beberapa faktor. Seorang melakukan taklid buta. Haram, taklid buta. Nah, buta karena dia tidak memperhatikan apa yang dipegangi orang yang dia ikuti tadi. Pokoknya itu orang. Apa dasar Dengan dasarnya tidak peduli. Itu orang. Sosok itu. Nah, ini haram. Nah, di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke 66 dan 68 sampai 68. Allah SWT berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Pada hari yang wajah-wajah mereka dibalikan di dalam enak. Nah, ini mengerikan ya. Sehingga bisa disimpulkan, orang yang semisal ini diancam dengan enak. Pada suatu hari, pada hari, wajah-wajah mereka yang punya sifat demikian dibalikan di dalam an-nar. kuluna mereka mengatakan, ya laisana, dua kiranya, apa Allah wa ata'na Rasul. Dua kiranya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ini hujan. Ini ilmu. Ini dasar. Ya. Kalau perintahkan apa, dia taat. Bagaimana? Bimbing Rasul, dia ikuti. Baik kiranya menyesal dia. Sudah masuk terkelungkup di dalam enar. Mengerikan. Penyesalan. Duhai kiranya dahulu kami mentaati Allah dan Rasul. Wa qalu Rabbana. Dan mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kalau kami dahulu kami mentaati, mengikuti sadatana wa kubara'ana. Para pemimpin dan pembesar kami. Nah, sosok tokoh figur. Adapun mengatakan Allah yang Rasul itu hujah. Perkara yang paling dituntut dalam syariat. Mereka pun mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana dahulu kami betati. Para pemimpin dan pembesar kami. Fa'adallun dasabil. Kemudian mereka menyesatkan kami. Eh, mereka ikuti. Oh, ini sudah salah, ini ah, tidak peduli ikuti. Allahu Akbar. Nah, karena pembesar, karena pemimpin, karena figur. Nah, Rabbana atihim ji'taini minal adab. Setelah mereka sudah merasakan enar, sudah diselungkupkan dalam enar dan penyesalan, akhirnya mereka pun mendoakan kejelekan kepada para pemimpin mereka yang mereka ikuti dahulu dan taklid buta Rabbana atim di'faini minal azab. Ya Allah. Wahai Rabb kami. Timpakanlah kepada mereka azab yang berlipat. Wal anhum laknan kabira. Laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, penyesalan. Nah, ini di antara dari. Kalau seorang hamba taklif buta cintaan dengan figur dengan sosok sehingga dia membutakan dia untuk mengikuti al-haq. Datang kebenaran, datang bimbingan syariat, datang arahan, datang nasihat. Tidak perlu Nah, sehingga apa akibat? Kau jelaskan orang-orang semisal adalah orang-orang yang telah akan Allah telungkupkan di dalam an-nar. Mulailah mereka merasakan penyesalan, kesedihan. Tatkala mereka taklid, taklidul ama, sudah membebek, mengikuti secara membadi buta pemimpin, pembesar mereka dan mereka meninggalkan al-haqq. Wal Nah. Dia, dan di antara dalil juga. Nah, sebenarnya sangat banyak ya. Nah, dalilnya terkait bahaya taklid buta. Kalau tadi karena sosok. Nah, orang-orang taklid ada juga karena dia taklid disebabkan atau mengikuti yang sebenarnya kita tahu itu akal. Tapi karena perkara dunia. akan di lemah. Takut maisha kami hilang. Takut posisi ini bergeser. Masya Allah, ke dunia ya. Nah, ini perkara dunia. Di antara sebabnya. Maka Allah jelaskan. Ini sebenarnya. Iya lumayan ya penjelasannya dalam tafsir. Nah, Allah sebabkan orang-orang yang semisal, Allah sebutkan tentang orang semisal. terkala mereka tidak mau menampakkan al-haqqa, membela al-haqqa. Karena tadi tidak berupaya. untuk membedakan diri dengan mereka. Karena mungkin masih sayang dengan kedudukannya, dengan tempatnya, dengan hartanya. Padahal konsekuensi tatkala mengikuti mereka tidak bisa menampakkan apa beribadah. Nah, di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke 97. Nah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fi fima kuntum Sungguhnya orang-orang yang Allah yang Nah, tawaffahumul malaikat yang para malaikat Allah perintahkan untuk mencabut roh mereka. Nah, disebutkan disebutkan kaum muslimin Ya, mesti ada penjelasannya tafsir. Kaum muslimin mereka tidak hijrah untuk mengikuti Rasul. Karena tadi sayang dunia. Sayang harta. Nah, sayang kedudukan. Qalimi angkusahum ki qalu kima kuntum. Kenapa kalian ini? Kata para malaikat. Apa alasnya Kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang-orang yang lemah. Ya. Punya alasan dia. Nah, sebutkan para ulama. Di antaranya saya, Abdurrahman bin Nasir Sidi, dusta. Karena kalau mereka lemah, benar-benar lemah, tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, Tamayus, membedakan diri dengan mereka. Orang-orang yang batil, orang-orang yang salah, orang-orang yang menyimpang, kaum musyrikin. Tidak berani. Dan konsekuensi tidak berani menampakkan al-haq. Bahkan berkonsekuensi membela mereka, berada di barisan mereka. Kalau benar-benar lemah, maka akan ada usur. Sebagaimana sambungan ayat ini. Mereka mengatakan, kalau kunna mustad'afina nafil as kami orang-orang yang lemah di permukaan bumi ini. Kalau alam takun satu nahi satu rupiah, bukan kadun bumi Allah ini luas? Mati kalian. Ya? Kalau tidak di sana lagi. Buktinya orang-orang yang berupaya mengikuti minum ulama terkait fitnah ini memang sempit kehidupan mereka, disempitkan. Tetap hidup. <laughs> Ya. Dari posisinya ditendang dia. Sudah, tetap berdakwah. Iya. Maatnya sebut diambil lagi. Tetap berdakwah. Ada gantinya, masya Allah. Langsung. Iya. Ini sih Bukan ke bumi Allah itu luas. Dapat Allah. Apakah hanya di situ aja? Nah. kalau alam takun antum nahi wasiatan haji rupiah, bukan tabumi Allah ini luas? Dia kalian bisa berhijrah ke sana. Nah, ini bahaya. Bahaya apa? Kata Allah SWT, Wa ulaika ma'wahum jahannam. Orang ini tempatnya di jahannam. Bahaya. Wasaat masira. Dan itulah menjadi tempat kembali. Ngeri ya. Terkala mereka berada di barisan orang-orang yang salah. Batil. Tetap bersekuku. Karena perkara dunia. Berkata Syekh Sa'di. Sa'di rahimahullah ta'ala. Terkait tafsir ini. Hazal wa'idu syarif. Ini ancaman yang syarif Yang terang. Liman tarukal hijrah Ma'kudatihi alaiha hatta mat. Bagi orang yang tidak mau berhijrah. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Hijrah, pindah dari orang-orang yang menyesatkan tidak mau mengikuti bimbingan-bimbingan benar berkukuh karena dunia tadi. Tidak mau hijrah. Ini menunjukkan juga bahwasanya atau mayus ada prinsip Islam. Prinsip para nabi. Membedakan diri. Dan di sana ada adillah, dalil tersendiri. Nah, mereka tidak mau hijrah. Tentunya faedah hijrah banyak. Membedakan diri ini dengan orang-orang musyrik. Tidak mau berada di barisan mereka. Dan tentunya setelah mereka hijrah, mereka dengan gampang dan mudah untuk menampakkan al-haq. Menyebarkan dakwah, tauhid. Menyampaikan kebenaran. Nah, فإن malaikata الذين يقبلون ruhahu yuwatihunahu bihadza tawbikil azim. Karena para malaikat yang nah, Allah perintahkan untuk mencabut ruh malaikat. Yuwatihunahu bihadza tawbikil bihadza tawbikil azim. Mencela mereka dengan celaan yang yang besar itu. Nah, wa yakuluna lahum fima kuntum Para malaikat mengatakan para malaikat, "Fima kuntum ai? Ala ai halin kuntum?" Ya. Seperti apa kondisi kalian ini? Kau muslimin, tapi kok dibayar dibayariskan akhirnya berperang dan kaum muslimin berada di barisan kaum musyrikin mati bersama mereka. Fima kuntum? Ai ai halikan ai ala di halikuntum? Wa bi ai syai'in tamayyaztum an minal anil musyrikin. Seperti apa kondisi kalian? Untuk bisa membedakan diri, tamayyuz dan kaum musyrikin. Kalian bersama mereka. Kalian bersama pihak yang salah. Kenapa kalian tidak mau tamayyuz? Membedakan diri dengan mereka. Balkasartum sawadahum. Bahkan kalian memperbanyak barisan mereka. Sudah tahu salah diikuti. Nah, ya sama mereka. Warubama sumuhum alal mu'minin. Bahkan terkadang kalian membela mereka. Membela mereka pada barisan mereka. Untuk merangi kaum muslimin. Wafatakumul khairul kefir. Luput pada kalian kebaikan yang banyak. Wal jihadu ma'a rasulih. Untuk berjihad, berperang, berjuang bersama Rasul. Wal kaumu ma'al muslimin. Berada di baring kesan kaum muslimin. Wa mu'awanatihim ala a'da'ihim. Dan membela mereka. musuh memerangi. Musuh-musuh mereka. Nah. Karena kalian berada di barisan itu. Nah. Kalau pun Ustaz Afiyah Nafilar. Mereka beralasan. Tapi orang-orang lemah di permukaan semua. Apa kata saya? Aiy? du'afaan, makrumin, malumin. Kami ini orang lemah. Duafa. Kami ini ya dikuasai. Tunduk ini. Dia ya, dizalimi. Allah Ustaz. Nah, bilang Ustaz. aku lana qudratun 'alal hijrah, kami tidak mampu untuk nah, pergi hijrah. Ustaz Ya, sayang ya, eman. Sudah mantap fasilitasnya. Iya. Yeah. Posisinya sudah pas. Nggak siap dia ya, kalau dikucilkan. Disikapi. Dihina. Dijauhkan. Allah Ustaz. Nah. Wa hum ghairu sadiqina fi dzalik. Mereka nggak jujur. Nah, li'anna wab wa Karena Allah Subhanahu yang mencela menghina mereka bahkan mengancam mereka. Nah, lancam. Maksudnya tempat kembali mereka adalah jannah. Dusta. Kalian mampu. Itibaul hawa. Sayang ya perkara dunia yang kalian miliki. Nah, wala mau nafsan ilah usaha. Dan keadaan Allah tentunya tatkala Allah menguji tentunya tidak melebihi batas kemampuan seorang hamba tadi. Nah, api mustad'afina hakika. Tentunya pasti Allah akan kecualikan orang orang yang lemah pada orang yang lemah ya hakiki. Adapun hanya sekedar pengakuan kami lemah, kami lemah, iya. Hati-hati ya. Terkala engkau masih berada di barisan mereka, Walihaza qalat humul malaika. Oleh karena itu para malaikat berkata kepada mereka, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas? Luas ya. Bisa kalian hijrah ke sana. Mungkin nggak ke Madinah itu lain. Jangan di situ. Situ salah. Yang kalian ikuti salah. Wa hadza istifhamun takrirun. Masya Allah. Sebenarnya <laughs> dikit lagi, tapi ya sudah masuk. Oh, menit lagi. Nah, dua menit lagi ya. Dan bentuk kata tanya ini. Kalau para malaikat mengatakan, alam takun Allah alam takun alam takun abdullahi wasi'atan fatuhajur dia. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa dijerok padanya? Adalah bentuk istiham, istiham takfir. Nah, kata tanya yang tidak ada lain dan tidak bukan jawabannya tentu. Luas kan? Adakah yang menolak? Tidak ada seorang pun yang mengingkar bumi Allah itu luas kalian kalau tidak di situ mati? Tidak bisa hidup lagi. Nah, Faisu makan al-abdu fi mahali la yatamakkanu fihi min ihari dini. Maka tatkala seorang hamba dalam kondisi yang tidak yang mana dia tidak bisa ditematkan, tidak bisa kokoh menampakkan agamanya. Lemah di sana, ya karena dia di bawah posisi mereka. Berada di kondisi mereka. Nah, fa inna lahu muttasi'an wa pushatun wa min al ardi yatamakkanu fiha min ibadatillah. Pasti di sana ada tempat yang mereka bisa dengan lapang, dengan luas untuk beribadah mentaati Allah menampakkan al-haq. Naam. ini pasti. Kama qala ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Atau tentara. Inna abdi wasi'atun Sesungguhnya bumi keluar, yang sempit kata. Pak iya ya Pak Budun. Maka hanya pada pada pula yang kalian beribadah. Pasti sana ada. Aduh, gimana nanti? Jangan terus Allah, ya akhir Tinggalkan sana. Kalau memang kalian, engkau tidak mampu untuk menampakkan sehapa, Nah. Nah, ini itu gambaran ya, Gambaran kurang lebihnya. Kemudian masih ada penjelasannya terkait bahaya dari taklidul ama. Ini baru dua dalil. Nah, kita gambarkan tentang kondisi orang yang mengalami melakukan atau terjatuh pada perbuatan tersebut. Yang pertama, disebabkan ya Terlalu kagumnya dia dengan sosok figur. Ataupun sebaliknya, terlalu sayangnya dia meninggalkan perkara dunia yang dia miliki. Tidak siap dia menghadapi konsekuensi terkala mendapatkan al -had. Dan itu semua berakibat ancamannya adalah jahannam baik Sehingga dan ini semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk benar-benar kokoh dalam prinsip ini. Berikan hidayah dan taufiknya untuk mengikuti al-haq dan menjauhi perbuatan tersebut. Anak kiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته